Itu dikarenakan kaum muslimin rahimakumullah dinul Islam yang lain juga sebagai agama yang syamil yang menyeluruh. Pembahasan-pembahasannya, ajaran-ajarannya. Islam mengajarkan kepada pemeluknya tentang perkara-perkara keyakinan, perkara akidah, perkara i'tiqad, perkara keimanan-keimanan yang sahih, yang kuat. Islam juga mengajarkan kepada pemeluknya ritual-ritual ibadah, amal-amal ibadah yang sahihah yang bermasalah, yang penuh dengan hikmah. Islam juga mengajarkan kepada pemeluknya akhlakul karimah, akhlak yang mulia, etika-etika yang luhur, budi pekerti, budi pekerti yang utama, muamalah-muamalah yang baik dengan sesama. Islam mengajarkan kepada pemeluknya supaya menjadi orang yang baik pada dirinya. Orang yang baik dalam berhubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang baik dalam berhubungan dengan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Dan menjadi orang yang baik dalam berinteraksi dengan sesama. Dimulai dari kedua orang tuanya yang melahirkan dia Islam menganjurkan untuk berbakti kepada mereka. Kemudian terkait dengan famili-familinya, kerabat-kerabatnya, handai tolanya. Islam menganjurkan untuk silaturahim, menyambung hubungan kekerabatan dengan mereka. Kemudian terkait dengan umat manusia yang lebih luas daripada itu. Terkait dengan jiran, dengan tetangga, juga dianjurkan untuk rukun tetangga. Berbuat ihsan. Berbuat kebaikan-kebaikan kepada sesama tetangga. Terlebih luas lagi. Islam juga memberikan bimbingan-bimbingan kepada pemeluknya untuk memiliki etika. Di dalam bermasyarakat. Di dalam berinteraksi dengan kaum muslimin secara luas dalam sebuah prinsip yang sangat mulia yaitu prinsip ukhuwah Islamiyah. Bahkan lebih luas daripada itu. Islam juga memberikan bimbingan kepada kaum muslimin untuk menjadi warga masyarakat yang baik, menjadi warga masyarakat yang taat kepada penguasanya yang muslim walaupun dia penguasa yang zalim Walaupun dia penguasa yang kejam. Selama dia masih muslim. Diperintahkan untuk mendengar dan mentaati mereka. Dalam perkara-perkara yang baik. Atau dalam perkara-perkara yang mubah. Selama tidak ada unsur kemaksiatan kepada Allah Azza wa Lebih luas lagi, Islam juga mengajarkan kepada kaum muslimin untuk bisa berinteraksi dengan seluruh umat manusia tanpa terkecuali walaupun berbeda agama dalam perkara-perkara yang sifatnya kemaslahatan umum, perkara-perkara yang sifatnya positif dalam urusan-urusan duniawiyah mereka. Dengan non-muslim, dengan berbagai macam dan ragam agama-agama yang ada pada mereka, Islam mengajarkan kepada kaum muslimin untuk memiliki etika, memiliki adab yang sangat mulia, memiliki interaksi yang bagus dengan mereka semua dalam perkara-perkara tadi. Bahkan terkait dengan hewan-hewan, terkait dengan alam raya yang luas ini, yang indah ini. Islam juga mengajarkan kepada pemeluknya bimbingan-bimbingan yang mulia, etika-etika yang mulia. Dilarang keras untuk merusak alam, dilarang keras untuk membuat kerusakan-kerusakan di daratan ataupun di lautan. Dia semua jadi kejam dalam Islam kaum muslimin rahimakumullah. Sehingga agama Islam yang kita peluk selama ini adalah agama yang begitu indah. Mengajarkan segala sesuatu yang indah. Memberikan bimbingan-bimbingan, ajaran-ajaran yang begitu indah. Yang apabila diterapkan oleh segenap kaum muslimin akan membuahkan sebuah tatanan yang indah, sebuah hubungan yang indah, sebuah masyarakat yang indah, bahkan sebuah bangsa dan negara yang indah di atas bimbingan Islam yang indah pula. Kaum muslimin rahimakumullah wa Pembahasan kita pada kesempatan pagi hari ini adalah satu bagian dari keindahan-keindahan Islam tadi yang berkaitan langsung dengan interaksi dengan sesama kaum muslimin secara luas dengan prinsip yang diterangkan tadi yaitu prinsip ukhuwah islamiyah Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya yang disebutkan di dalam surat Al-Hujurat Allah Subhanahu wa taala berfirman innamal mu'minuna ikhwah Al-Hujurat eh, ayat yang ke-10. Sesungguhnya mukminin itu bersaudara. Semua kaum mukminin, semua kaum muslimin itu ikhwah bersaudara. Baik dia dari negara yang sama ataupun dari negara yang berbeda baik dia dari wilayah yang sama ataupun yang berbeda, baik dia dari suku dan kabilah yang sama ataupun dari suku dan kabilah yang berbeda. Dimanapun mereka berada, kapanpun mereka berada, semua kaum muslimin bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Rasulullah SAW lebih lanjut menggambarkan kepada kita ukhuwah Islamiyah yang semestinya diwujudkan di kalangan kaum muslimin. Dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menggambarkan sekaligus ada unsur menganjurkan Rasul mengatakan al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yasuddu ba'dahu ba'dha. Seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya diumpamakan seperti sebuah bangunan satu sama lain saling mengokohkan, saling menguatkan. Dan beliau merapatkan jari jemarinya seperti ini. Sangat kokoh, sangat kuat yang nggak mungkin goyah dengan apapun. Hadis ini lafadznya berita. Tetapi di dalamnya ada unsur perintah. Hendaklah kalian wahai kaum muslimin di dalam berinteraksi sesama kalian dalam memupuk ukhuwah Islamiyah di antara kalian satu sama lain saling membantu, satu sama lain saling mengokohkan. Diumpamakan sebagaimana satu bangunan. Seperti yang kita lihat sekarang ini sebuah bangunan dengan kokohnya itu semuanya ber, berasal dari satuan-satuan yang kalau sendirian tidak bakal mungkin terwujud sebuah bangunan. Ada air, ada pasir, ada kerikil, ada semen dan segala macamnya. Yang kalau seandainya satu saja yang berperan, tidak akan terwujud yang namanya bangunan. Air saja, tidak ada bangunan dari air itu pasir saja juga tidak mungkin. Tapi ketika disatukan satu sama lain saling mengisi, satu sama lain saling membantu, satu sama lain saling mengokohkan, saling menyatu, maka terwujudlah yang namanya sebuah bangunan yang sangat kokoh, yang sangat indah. Maka begitu pula ya khonamatina azakumullah ukhuwah Islamiyah yang semestinya ada di kalangan kaum muslimin dimanapun mereka berada harus satu sama lain saling mengokohkan, saling membantu, saling menolong. Kokoh tak sebuah bangunan yang satu. Dalam riwayat yang lain yang juga disebutkan dalam Bukhari Muslim dari sahabat An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lebih dalam lagi dalam menggambarkan ukhuwah Islamiyah yang semestinya ada di kalangan kaum muslimin. Rasul mengatakan mathalul mu'minina fi tawatihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasad idza ishtaka minhu 'udhun Tada'alahu sairul jasadi bil humma Perumpamaan kaum mukminin di dalam rasa cinta di antara mereka. Saling mencintai di antara mereka. Saling mengasihi, menyayangi di antara mereka. Saat eh, dalam perkara saling bantu membantu di antara mereka. Diumpamakan seperti satu jasad, satu tubuh. Yang apabila satu saja dari anggota tubuh tadi merasakan sakit, maka semuanya pun juga merasakan sakit sehingga dia merasa meradang kepanasan dan tidak bisa tidur di malam hari. Kau mesti rahimakumullah sekali lagi Hadis itu lafadznya berita, tetapi di dalamnya ada unsur perintah dari Rasulullah SAW. Seharusnya, semestinya Kalian semua wahai kaum muslimin dimanapun anda berada harus seperti satu tubuh. Saling mencinta, saling menyayangi, saling menghormati, saling bahu membahu, saling tolong menolong, saling bantu membantu, saling gotong royong. Seperti satu jasad. Tidak dibeda-bedakan Semuanya satu, semuanya saling melengkapi, semuanya punya peran sendiri-sendiri. Tapi semuanya satu dengan ukhuwah Islamiyah Seperti sebuah jasad. Yang kalau satu saja sakit, maka sakit yang akan dirasakan seluruh. Suka kita bersama, duka tanggung bersama. Sehingga suka dan duka di kalangan kaum muslimin dirasakan bersama. Dinikmati bersama-sama. Itulah ukhuwah Islamiyah yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu merupakan bimbingan Islam yang sangat indah, yang sangat mulia. Kaum muslimin rahimakumullah yang harus kita wujudkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam kehidupan kita bermasyarakat secara luas dengan kaum muslimin. Kaum muslimin rahimakumullah. Islam tidak hanya semata-mata memberikan gambaran ukhuwah yang semestinya ada di kalangan kaum muslimin. Tetapi Islam juga menyebutkan secara detail rincian-rincian amalan, perbuatan, ucapan, upaya, tindakan yang harus dilakukan oleh individu-individu kaum muslimin dan masyarakat kaum muslimin supaya terwujud ukhuwah tadi. Tidak semata-mata mengatakan ukhuwah kayak bangunan. Ayo ukhuwah kayak jasad satu jasad terus diam. Tidak demikian yang namanya Islam. Tapi disebutkan dengan rinci, dengan detail, tindakan apa saja, perbuatan apa saja, hal-hal apa saja, upaya apa saja yang perlu dilakukan supaya terwujud ukhuwah tadi. Kaum rahimakumullah. Kalau kita menelaah ayat-ayat Quran dan juga sabda-sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam yang memberitakan dan menjelaskan masalah ini bisa kita simpulkan ada dua pembahasan. Dua perkara. Yang semuanya menuju ukhuwah Islamiyah. Yang pertama ialah melaksanakan, mengupayakan asbabul ukhuwah mengupayakan semua sabab yang bisa membawa kepada ukhuwah Islam. Baik itu berupa ucapan atau berupa upaya dan amalan. Baik dilakukan oleh individu-individu muslimin atau yang dikerjakan secara bersama-sama oleh mereka melakukan sebab-sebab yang membawa kepada ukhuwah Islami. Yang kedua, ialah mencegah. Mencegah. Menghindari. Menjauhi. Semua sebab-sebab yang bisa merusak hubungan ukhuwah Islamiyah. Sebab-sebab yang membuat kaum muslimin tercerai-berai. Yang membuat kaum muslimin saling berselisih. Yang membuat kaum muslimin saling membenci, saling bermusuh-musuhan. Ditinggalkan itu semua, dicegah itu semua, dihindari itu semua, dijauhi itu semua. Kesimpulannya dua ini. Kalau semua umat Islam dimulai dari individu-individu mereka satu sama lain berusaha keras untuk melaksanakan sabab-sabab uhuwah sabab-sabab yang menyatukan mereka yang melembutkan hati-hati mereka dan meninggalkan semua sabab-sabab yang membuat mereka berpecah atau bercerai-berai atau berselisih atau bermusuhan atau saling membenci maka akan terwujud apa yang dikabarkan tadi oleh Rasulullah SAW. Muslimin akan saling bahu membahu seperti sebuah bangunan yang sangat kokoh yang tak mungkin digoyahkan, yang tak mungkin dikalahkan oleh siapapun. Muslimin akan seperti satu jasad, satu tubuh yang betul-betul saling mencinta, saling menyayangi, saling mengasihi, saling menghormati, saling ta'awun, membantu di antara mereka. Akan tercipta yang namanya mujtama'un islami, masyarakat Islam yang begitu indah. Diajarkan, diamalkan di sana etika-etika yang sempurna. Dampak positifnya di tengah-tengah masyarakat selain itu ialah seperti yang disampaikan tadi akan berkurang atau mungkin sedikit sekali tindakan-tindakan kriminalitas, tindakan keributan-keributan. Diresaki lagi, diresaki. Pernah terjadikah di kalangan kaum muslimin di zaman kita sekarang ini. Contoh dan praktek langsung ukhwah yang sedemikian indah. Pernah enggak? Pernah enggak ini? Di antara kita kaum muslimin punya sahabat karib yang begitu erat. Ini baru sahabat karib. Padahal beliau ini baru kenal. Baru uh, di, di bersaudara. Saya ini termasuk orang rejoso yang paling kaya. Lagi. Sudah. Saya punya harta banyak tak bagi dua. Satunya untuk kamu, satu untuk. Ya. Nah, dengar Pak? Rasa-rasanya kau tidak pernah Lah iya kau separuh harta ngasih satu juta saja mikir-mikir. Ya Pak ya? Apalagi urusan istri. waktu parah. Nyarinya susah. Pilih-pilihnya aja setengah mati. Beliau mudah mengatakan, saya punya dua istri. Bukan kemudian yang milih beliau. Saya pilih yang ini, yang itu untuk kamu. Tidak, disuruh milih. siapa Abdurrahman bin Auf tadi. Kamu pilih mana yang kamu suka. Setelah itu saya ceraikan. Silakan kamu nikah sebuah ukhuwah yang luar biasa kaum muslimin rahimakumullah yang ada di zamannya Rasulullah salatu wassalam dan para sahabat. <clears throat> Disebutkan dalam riwayat yang lain. Contoh berikutnya di kalangan salafun saleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in dalam mewujudkan ukhuwah di antara mereka. Disebutkan dalam hadis yang sahih dalam Bukhari Muslim dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu wa arda. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memuji sahabat-sahabat Asy'ariyun. Rasul mengatakan innal asy'ariyin idza armalu أو قل إذا أرملوا في ghazwatin أو قل ta'muhum بالمدينة. Sesungguhnya orang-orang Asy'ariyin ini kafilahnya sahabat Abu Musa al Ashari, dari Yaman. Pindah ke kota Madinah masuk Islam dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya sahabat-sahabat Asy'ariyin ini apabila mereka kehabisan bekal ketika perang Samanya Rasulullah atau ketika sembako keluarga mereka menipis di kota Madinah. Mereka mengumpulkan semua yang mereka miliki di sebuah tempat. Di sebuah tempat. Kumpulkan semua. Tsummaqtasamu bainahum bisawiyah. Kemudian mereka bagi rata di antara mereka semua asyariah. Fa'ana minhum wahum minni. Maka saya termasuk mereka, mereka termasuk saya. Uji oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini pun juga demikian kaum muslimin rahimakumullah belum pernah kita dengarkan upaya yang semacam ini. Pernahkah kita mendengar sebuah desa? Saya jauh-jauh kecamatan sebuah desa ketika mengalami krisis pangan, mereka kumpulkan semua yang mereka miliki di lapangan misalnya. Yang masih punya beras satu kintal di bawah. Yang punya beras 125 kilo di bawah. Yang masih punya beras 10 kilo di bawah. Yang tinggal sekilo di bawah. Sesuai dengan apa yang dimiliki masing-masing yang uangnya masih ratusan juta di bawah, yang uangnya masih puluhan di bawah, yang tinggal seribu rupiah juga di bawah. Dikumpulkan semua yang mereka miliki di sebuah lapangan. Setelah itu dibagi rata untuk masyarakat desa tadi. Pernah kejadian? Jawabannya. Pernah kejadian? Dan itu yang dilakukan oleh para sahabat Asy'ariyun Baik ketika mereka kepergian untuk jihad bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam atau ketika mereka di kota Madinah tempat domisili mereka. Kalau sudah mulai menipis, kumpulkan semua. Ketemunya nanti yang tadi membawa cintalan beras ratusan juta rupiah, pulang yang dapat cuma 10 kilo beras dan eh, seratus ribu rupiah uang. Dia bawa pulang ke rumah yang tadinya sekian kintal, sekian ratus juta tinggal seribu per Semuanya dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kasih sayang, dengan penuh semangat membantu sesama. Sebuah gambaran ukhuwah Islamiyah yang sangat indah di zaman Rasul dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum. Luar biasa. Itu semuanya. Itu semuanya Dikarenakan mereka tahu betul betapa mulianya prinsip ukhuwah. Dikarenakan mereka melaksanakan semua sifat-sifat yang membuat ukhuwah mereka semakin kokoh, semakin kuat. Dan meninggalkan semua sebab yang membuat mereka berpecah belah, bercerai-berai, berselisih, saling memusuhi, saling membenci, dan semisal. Maka kaum muslimin rahimakumullah, sudah semestinya kita yang hidup di zaman sekarang ini berupaya semaksimal mungkin untuk mencontoh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya pada masa itu. Kalaupun tidak bisa mencontoh seluruhnya, paling tidak sebagian besar. Kalaupun tidak memungkinkan mencontoh langsung contoh-contoh tadi, ya paling tidak acara saling mencintai, saling menyayangi, saling menghormati, saling membantu, saling gotong royong dan yang semisalnya sehingga terwujud ukhuwah yang indah. Kesempatan yang mulia ini akan saya bawakan beberapa beberapa hal yang kalau kita kerjakan akan semakin memperkokoh ukhuwah kita. Dan akan kita bawakan pula insyaAllah ta'ala beberapa hal yang harus kita jauhkan, ditinggalkan supaya jangan sampai merusak ukhuwah Islam. Yang pertama, di antara sebab-sebab yang membuat ukhuwah Islamiyah kita ini semakin kokoh dan semakin kuat ialah prinsip al-muwasat al-muwasatu itu bahasa Arab al-muwasa artinya menyantuni membantu orang lain disebutkan oleh para ulama kita المواساة أمارة على الأخوة الصادقة فالأخ الصادق في أخوته من يواسي إخوانه بحدود ما يستطيع ويشاركهم أفراحهم وأتراحهم المواساة sikap menyantuni orang lain, membantu orang lain. Itu merupakan bukti yang menunjukkan dia memiliki jiwa sosial sangat tinggi. Al-Muasa itu merupakan bukti kejujuran sebuah ukhuwah Islamiyah. Seseorang yang jujur di dalam berukhuwah Islamiyah, maka dia akan berupaya menyantuni saudara-saudaranya sebatas kemampuannya. Dia akan bersama-sama dengan mereka dalam suka dan duka. Itu akun soleh. Ketika saudara kita kaum muslimin datang kepada kita memerlukan harta benda kita dan kita punya kemampuan untuk membantunya, kita kasih dia bantuan harta dalam keadaan kita ikhlas Allah taala dalam keadaan lapang dada dan gembira bisa membantu saudara tadi. Apabila saudara kita tadi memerlukan kedudukan yang kita punya, kebetulan kita punya jabatan dan kedudukan, maka segera kita bantu dia dengan jabatan yang kita miliki. Kita mudahkan urusan-urusan dia yang mampu untuk kita kerjakan. Dengan perasaan tawa, rendah hati, rendah diri, dengan perasaan sukacita bisa membantu sesama. Ketika saudara kita memerlukan khidmat, bantuan-bantuan fisik kita untuk kepentingan-kepentingan dia tidak mampu membantunya, bersegera dibantu dengan fisiknya kita. Mengangkatkan barang-barang dia, membawakan genteng-gentengnya, atau membawakan bata-batanya. Lagi bangun rumah barangkali. Atau misalnya dengan perasaan yang sukacita, dengan jiwa yang lapang dada, dan dengan perasaan gembira bisa membantu. Ketika teman kita, saudara kita memiliki yang namanya problem, memiliki yang namanya masalah, curhat kepada kita, kita berupaya menjadi orang yang baik, mendengarkan curhatnya dia dengan sesama, menenangkan hati dia, menenangkan kegalauan-kegalauan dia, Didengarkan baik-baik isi hatinya. Dan kita berupaya memberikan solusi yang terbaik yang kita mampu untuk menyelesaikan problem itu. Dalam keadaan kita tidak ada sedikit rasa berat hati atau terbebani, justru sangat suka, sangat bergembira bisa menyelesaikan problem saudara. Al-Muasa ini termasuk amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum rahimakumullah. Disebutkan dalam hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh al tabrani dalam Al-Kabir dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dikarenakan isnadnya yang cukup banyak. banyak dalam silsilah sahihah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkata Ahabbun nasi ila Allah azza wa jalla anfa'uhum linnas Orang yang paling Allah cintai adalah orang yang paling banyak memberi kemanfaatan kepada orang lain. Orang yang paling Allah cintai adalah orang yang paling banyak, paling sering memberikan kemanfaatan kepada orang. Wa ahabbul a'mali ila Allah 'azza wa jalla sururun yudkhiluhu 'ala muslim aw yakshifu 'anhu qurbah aw yabdi 'anhu dayna aw yatruda 'anhu ju'a amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ialah rasa gembira, rasa sukacita yang berupaya dia masukkan kepada kaum muslimin, menggembirakan hati kaum muslimin, membuat muslim bersukacita, bergembira. Atau dia berupaya untuk menyelesaikan problem-problem kaum muslimin. Atau dia tunaikan hutang-hutangnya atau dia usir rasa lapar dari mereka. Itu amal-amal yang paling Allah cintai. Menggembirakan hati kaum muslimin, berupaya menyelesaikan problem dan masalahnya mereka, menyelesaikan utang-utangnya mereka, dan mengusir, menghilangkan rasa lapar dari mereka. Itu semuanya sosial. Kaum muslimin. Kata Rasulullah SAW mengatakan selain wala an amsiya ma'a akhin fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahra sungguh aku berjalan bersama dengan saudaraku Aku tunaikan hajatnya dia. Aku tunaikan kepentingan-kepentingan dia. Itu lebih aku cintai. Daripada aku iktikaf di Masjid Nabawi ini selama sebulan penuh. Kita semuanya tahu keutamaan Masjid Nabawi. Satu kali sholat di Masjid Nabawi seperti seperti berapa kali Bapak? Seperti seribu kali di masjid yang lain selain ilham. Ini itikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Amal yang sangat sangat lebih mulia lagi ketika kita berjalan dengan saudara kita kaum muslimin, kita tunaikan hajatnya dia, kita tunaikan kepentingan-kepentingan dia sampai selesai. Dengan keikhlasan, dengan lapang dada, dengan sukacita, ini semuanya kaum muslimin rahimakumullah bentuk-bentuk al muasa menyantuni orang lain, membantu orang lain. Amal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dikafarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Disebutkan dalam riwayat yang lain dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang menghilangkan kondisi-kondisi mencekam, barang siapa yang menghilangkan problem-problem besar dari seorang mukmin di dunia ini, maka Allah akan hilangkan selamatkan dia dari problem-problem besar di hari kiamat nanti. Di hari kiamat ada seorang muslim diuji oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala sakit keras yang harus dirawat di rumah sakit. Ternyata penyakitnya itu membutuhkan biaya besar. Sementara teman Muslim tadi itu orang yang tapi orang yang miskin. Tidak bisa membayar biaya rumah sakit. Bisa kita bayangkan kaum muslimin rahimahumullah betapa res resahnya dia tadi. Betapa resahnya keluarga dia tadi. Mana? Bisa bayar. Mau dari mana? Sawah tidak punya, gedung-gedung mewah tidak punya, kendaraan tidak punya, rumah gubuk derita macam ini. Makan sehari-hari saja setengah mati. Dari mana saya harus membayar? Bagaimana dengan bapak saya ini? Atau dengan ibu saya ini? Sakit keras, Masya Allah. Ada seseorang yang berbaik hati tahu keadaan mereka. Menanggung semua pembiayaan yang ada. Masukkan rumah sakit. Ditanggung semua biaya pengobatannya dan seluruhnya. Sampai Allah kasih kesempatan. Luar biasa. Itu artinya kita menghilangkan atau mengurangi problem besar yang menimpa seorang mukmin pahalanya. Nanti di yaumul Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan dari kita semua masalah-masalah besar di hari kiamat. Di hari kiamat di saat semua umat manusia membutuhkan rahmat dari Allah Rasul mengatakan setelah itu barang siapa yang memberi kemudahan kepada orang yang kesulitan membayar hutang, Allah akan memudahkan urusan dia di dunia dan di akhirat. Mu'sir di sini yang susah. Baik. Nah, ada orang yang datang kepada kita dan kita punya harta yang berlebih. Pak mau pinjam uang. Apa <laughs> pak? Ya, maklum lah pak, keperluan itu banyak. Ya. Saya butuh uang, nggak banyak-banyak Pak, satu juta saja. Nah, insya Allah mudah-mudahan jadi kembalikan segera Seorang muslim yang baik, maka dia akan meminjami orang tadi dengan dasar kesan kepingin berbuat baik kepada dia bukan dalam rangka untuk menganakkan hartanya tidak ada bunga. Tidak ada biaya administrasi. Langsung aja bawa Pak. Terima kasih Pak. Tunggu datang waktunya pembayaran. Kok gak nongol-nongol ya Bapak Sati? Perasaan sudah jatuh tempo membayar satu, satu juta ya. Kok gak pernah kelihatan ya? Sengaja melintas ke rumahnya. Kok sepi-sepi aja ya? Hah? biasanya jamaah di masjid Rejoso ini kok tidak kelihatan ya Hanya tanya mana Pak Fulan Pak Fulan di rumah sakit sakit enggak lo kenapa Lalu ah, sama siapa? Ya sama bapak ini. Paham, paham. Datang ke rumahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ya? Pak Fulan. Pak Fulan. Lagi ini. ini. Wah gimana ini? Gak ada yang dibayarkan ini. Satu tempo dia tahu itu. Gimana Pak kapalnya siapa? Pak tolong Pak Mir. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya Pak Mir. Saya belum bisa membayar utang yang kemarin. Kenapa Pak? Kondisi seperti itu Pak. Kondisinya lagi pahit, lagi sulit, segala macamnya. Usahanya semuanya nggak jalan. Semua. Tenang Pak. Yang namanya yasar ala muhsin. Ada dua perkara di sini. Ada yang wajib, ada yang sangat dianjurkan. Yang wajib ialah memberi tangguhan waktu bagi orang-orang yang susah membayar Jangan dipikir Pak, silakan Bapak uh, berupaya membayar selonggar dan semudah. Punya wajib. wajib. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة kalau yang berhutang itu ternyata orang yang sulit untuk membayar, tidak mampu untuk membayar, maka wajib ditangguhkan kepada waktu yang mulia. Ini punya wajib. Sudah ya, Pak, enggak sebulan, selonggarnya Pak. Kapanpun kalau bisa silakan dibayar, mau nyicil gitu, monggo, gelodongan gitu monggo. Nah, itu saja kaum muslimin rahimakumullah akan sangat-sangat menyenangkan orang pasti. Bayangkan dia sampai malu keluar rumah, khawatir ketemu dengan Pak Fulan ditanya. Alhamdulillah, Pak Tengku sangat hadir. Padahal hanya dikasih tegang yang dianjurkan dalam Islam dimaafkan. Sudah Pak, Bapak tidak usah berpikir tentang masalah itu uang satu juta itu ikhlas untuk apa apa tidak Rokok-rokok sakunya saya tambahi setengah juta. Silakan digunakan untuk kepentingan bapak saya. Masya Allah. Betapa berbahagianya sang muslim tadi mendapati saudaranya sedemikian pemurah hatinya, memperhatikan keadaan dirinya, membantunya dengan penuh keikhlasan dan ketulusan. Tidak ada pamrih. Tidak ada niat mengarahkan hal Ditambahi lagi. Itu sebuah kejadian yang pasti dan pasti akan selalu dikenang dan diingat-ingat selalu oleh Pak Fulan. Akan kebaikan saudaranya, Pak Fulan yang lain. Keutamaannya kata Rasulullah SAW. Barang siapa yang memberi kemudahan kepada orang-orang yang sudah semacam ini, maka Allah akan mudahkan semua urusan dia, dunia dan akhirat. Itu namanya al muasa, Dan itulah yang dianjurkan dalam Islam. Sesuatu yang harus diamalkan oleh masing-masing kita kaum muslimin dalam berukhuwah. Itu sebagai bukti jujurnya ukhuwah kita dengan sesama kaum muslimin. Adanya al muasa. Kaum muslimin rahimahumullah disebutkan oleh para ulama kita. Di antaranya disebutkan oleh Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah rahimahullah dalam kitab beliau Al-Fawaid, beliau menerangkan kepada kita, muasa, menyantuni, membantu kaum muslimin, itu ragamnya banyak. Tidak melulu dengan yang namanya harta. Ini saya sampaikan supaya uh, ada kesempatan bagi semua pihak untuk mewujudkan al-muasa bersama kaum muslimin. Yang pertama ialah Muasatun bil mal. Menyantuni, memberikan bantuan-bantuan, memberi kemudahan-kemudahan kaum muslimin dengan harta yang dia jelas. Yang kedua, muasatun bil jah menyantuni, membantu, memberi kemudahan kepada kaum muslimin dengan kedudukan yang dia, dengan jabatan yang dia punya, memudahkan Urusannya kaum muslimin. Tidak dipersulit. Dibantu. Dimudahkan. Dilancarkan. Yang ketiga. Muasatun bil badani wal khidmah. Membantu, menyantuni mereka dengan badan kita dan khidmat. Dibantu langsung dengan fisiknya. Diangkatkan barangnya. Ketika dia bangunan rumah, gotong royong ngangkat genteng, gotong royong ambil semen, gotong royong ambil bata dan segala macamnya. Langsung kafir. Dengan khidmat, mengkhidmat dengan badan kita langsung. <clears throat> Ada lagi yang keempat. Muasatun bin nasihat wal irsyad. Menyantuni, membantu kaum muslimin dengan arahan-arahan bimbingan-bimbingan yang baik dengan ilmu yang siap ini tugasnya para dai-dai para mubalik-mubalik para ustad-ustad para alim ulama memberikan ujangan-ujangan arahan-arahan penyuluhan penyuluhan kepada kaum muslimin kepada perkara yang baik yang bisa menyatukan mereka di atas kekuatan ada yang curhat selesaikan problemnya. Ada yang bertanya, dijawab dengan jawaban yang tepat, yang ilmiah, memudahkan dia. Ujah-ujah. Oh, Ada pula yang kelima muasatun fid du'a lahum. Menyantuni mereka, membantu mereka dengan mendoakan kebaikan untuk kaum muslimin, memohonkan istighfar, memohonkan ampun kepada Allah untuk segenap kaum muslimin didoakan kebaikan minimalnya minimalnya kaum muslimin rahimakumullah ada sebagian kita kaum muslimin yang mampu melaksanakan lima-limanya harta dia punya dia bantu dengan harta kedudukan dan tahta dia punya dia bantu dengan tahtanya dengan fisik dia mampu dengan fisiknya Ternyata dia juga punya ilmu, punya wawasan agama yang luas, memberikan ujangan-ujangan penyuluhan kepada masyarakat kaum muslim dan dia juga mendoakan kepada kemiskinan kaum muslim. Ini yang paling bagus, yang paling utama. Sosok muslim yang paling afdol dikarenakan dia mampu menyatuni, membantu kaum muslimin dengan semua poin-poin. Ada sebagian yang hanya mampu dengan hartanya, ada yang sebagian hanya mampu dengan tahta dan kekuasaannya. Ada yang hanya mampu dengan badan fisiknya. Ada yang mampu dengan ujangan-ujangan dan bimbingan-bimbingannya. Ada yang hanya mampu mendoakan kebaikan saja untuk kaum muslim. Harta tidak punya, tahta tidak punya, fisiknya lemah, ilmunya dangkal. Pista doakan saja. Semoga lancar urusannya. Semoga baik. Terima kasih. Maka jangan sampai luput dari lima cara ini kaum muslimin rahimakumullah. Itu merupakan bukti kejujuran ukhuwah kita. Kalau semua kaum muslimin memiliki prinsip yang sama akan terwujud gotong royong, akan terwujud saling membantu, akan terwujud saling mencintai, saling menyayangi, saling menghormati dan akan masyarakat yang indah, masyarakat yang baik di bawah bimbingan Allah dan juga Rasulnya Kita kasih faedah lagi masyarakat dalam bab ini dalam bab urusan bantu membantu saling menyantuni itu diklasifikasi menjadi empat tipe orang tak bawakan juga biar ngaca sedikit kita termasuk tipe yang mana ini Hah? ya bukan saling suudon ya tapi mereka untuk saling introspeksi diri, kita termasuk dalam tipe yang mana dari empat tipe masyarakat terkait dengan keputusan saling membantu. <clears throat> Disebutkan oleh Al-Imam Al-Mawardi rahimahullah dalam bukunya ada Dunia wal Din. Ulama yang lain. <clears throat> Masyarakat dalam bab ini dibagi menjadi dua <clears throat> Yang pertama ialah Man yu'in wala yasta'in. Seseorang yang suka membantu sesama, suka menyantuni sesama, tetapi dia tidak pernah mau dibantu oleh orang lain. Urusan pribadinya tidak perlu bantu, cukup dia sendiri yang menyelesaikan. Tapi ketika dengan orang lain dia paling mudah memberikan santunan-santunan, bantuan-bantuan dengan apa yang dia mampu. Yurin wala Ini adalah afbalul ikhwah. Ini merupakan masyarakat yang paling baik. Sosok yang paling utama. Dia mendapatkan dua keutamaan sekaligus. Keutamaan pertama, keutamaan membantu orang lain. Dan keutamaan yang kedua, dia tidak merepotkan orang lain terkait dengan urusan pribadi. Tipe yang satu ini, kalilul wujud. Sedikit dan jarang sekali ada di tengah-tengah masyarakat. Kalaupun ada, satu dari sekian puluh juta orang. Ya, enggak, ya. Membantu, lancar, lancar. Dibantu, tidak usah dibantu. Saya tak ngurus diri, ngurus saja. Ini, ini tipe-tipe yang dicari gitu ya tipe-tipe yang dicari suka membantu orang lain tetapi tidak memerlukan bantuannya orang lain yang kedua man yu'in wa seseorang yang biasa membantu orang lain di saat yang sama dia juga memerlukan bantuannya orang lain ini adalah sikap yang standar, insaf. Sikap yang adil. Membantu, dibantu. Mengasihi, dikasihi. Menghormati, dihormati. Menyayangi, disayangi. Ada timbal baik yang setimpal. Ini yang paling adil. Dan ini umumnya yang terjadi pada perkara ukhuwah Islamiyah. Umumnya yang terjadi pada masyarakat Islam yang unik. Yang lebih. man yasta'in wa yu'in. Seseorang yang tipenya itu sukanya minta bantuan tapi tidak pernah mau membantu orang lain. Ini adalah orang yang paling jelek di tengah-tengah masyarakatnya. Orang yang paling kurang bagus di tengah-tengah Giliran urusan pribadinya semangat. Ya Allah, ikhwan, wahai masyarakat yang saya muliakan. Saya perlu ini, perlu ini, perlu ini, perlu ini. Semua yang dia perlukan. Yasta'in minta bantuan orang lain. Tapi giliran ketika orang lain butuh bantuan, perlu bantuan. Dan dia diajak untuk tampil membantu orang lain. Oh, maaf ya, saya lagi sibuk. Saya lagi banyak urusan, saya lagi banyak kebutuhan, saya lagi capek, saya lagi ini, saya terus banyak alasan yang intinya tidak pernah mau membantu orang lain. Ini adalah orang yang paling jelek. Halun ala ikhwani. Beban bagi saudara. Saudara dia kaum muslim. Ada lagi yang keempat. Man la yu'in wala yasta'in. Seseorang yang memberi bantuan tidak. Minta bantuan juga tidak. Jadi orang yang betul-betul mengurusi dia sendiri, tertutup, eksklusif, tidak ada interaksi dengan dunia luar. Bantu? Tidak. Minta bantuan juga tidak. Yang ini akibatnya nanti akan diasingkan oleh masyarakat. Akan dikucilkan oleh masyarakat. Dikarenakan dia sendiri yang menjauh dari masyarakat. Pilih yang mana? Kok Pilih yang mana? Kalau suruh milih yang pertama jelas. Itu yang paling utama. Yang ditanyakan sekarang. Kondisi real kita sekarang ini. titikal kita yang sebelah mana? Jangan sampai terjadi. titikal kita ternyata nomor tiga. Bahaya itu. Sukanya minta bantuan sama orang lain tetapi tidak pernah mau membantu orang lain. Ini penyakit masyarakat. Hana. Ya kalau tidak bisa poin pertama minimalnya kita di poin yang kedua yang ada timbal balik yang sangat kita membantu dan dibantu. Kita menghormati, dia hormati. Kita menyayangi, kita sayangi. Timbal balik yang bagus, sikap yang adil dalam perkara al-muasah ta'awun. Barakallah. Amin. Ini yang pertama. Masih kuat? Awali. Masih kuat? Lanjut sampai zuhur. Tuh, masih, masih kuat? Lanjut. Yang kedua. Dari sabab sabab yang mengokohkan dan menguatkan ukhuwah oh, Islamiyah di antara kita. Ialah ifsya'us salam menebarkan salam di kalangan kaum muslimin. Kalau dibahasakan bahasa masyarakat kita, tegur sapa. Tegur sapa ketika berjumpa dengan kaum muslimin. Secara khusus tegur sapanya dengan mengucapkan salam dikarenakan itu merupakan bimbingan Islam. Ifsa'us salam. Menebarkan salam. Baik kepada orang yang kita kenal atau yang tidak kita kenal. Islam menganjurkan kita untuk menebarkan salam kepada semua lapisan masyarakat. Dan efeknya itu sangat-sangat positif. Dampaknya luar biasa dari yang namanya salam. Salam itu bisa menumbuhkan rasa cinta, rasa sayang di antara kaum muslimin yang saling menebarkannya. Rasulullah sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam bersabda la لا jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta تحابوا awala adullukum ala syai'in إذا fa'altumuhu تحاببتم Afsus salama bainakum. Rasul mengatakan kalian tidak akan masuk ke dalam surga hingga beriman. Dan belum sempurna iman kalian hingga saling mencinta. Kan saling mencintai itu termasuk kesempurnaan iman dan termasuk sabab masuk surga. Rasul mengatakan, maukah aku tunjukkan kepada kalian satu amalan yang kalau kamu kerjakan, akan muncul sikap rasa cinta di antara kalian. Beliau mengatakan afsus salam bainakum, tebarkan salam di antara mereka. Di antara kalian. Ini sabda Rasul yang menerangkan kepada kita kaum muslimin rahimakumullah gerakan tebar salam. Singkatannya apa? Hah? Apa? Gerakan tebar salam ini apa sih katanya? Eh? Gerakan tebar salam di kalangan kaum muslimin ini, ini akan membuahkan at-tahafud, saling mencintai di antara mereka, saling menyayangi di antara mereka. Dan itu merupakan tanda keimanan kita dan sabab masuk ke dalam surga. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan bahwasanya Ketika terjadi kles di antara dua muslim, dua masyarakat, dua pihak, tidak mau ketemu, tidak mau bicara, kalau ketemu saling melengos dan segala macamnya, suasana yang kaku, yang beku, itu semuanya akan cair, akan meleleh, akan sirna dengan menebarkan sakit. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Abu Ayyub Al Ansari radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "La yahillu li muslimin ayyahjur akahu fawqa thalath yaltaqiyani wa yu'rib hadha wa hadha wa alladhi yabda'u Tidak halal alias haram. Tidak halal bagi seorang muslim untuk mendiamkan memboikot saudaranya yang muslim lebih dari itu. Di antara bentuk pemboikotannya itu saling ketemu. Itu ketemu yang ini melengos sebelah kanan, yang ini melengos sebelah hmm? Buang muka. Kata Rasulullah SAW, wa khairuhum alladhi yabda'u bis salam, yang terbaik dari dua orang tadi yang mulai mengucapkan salam. Kalimat ini katanya para ulama di antaranya disebutkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah dalam bukunya at tanhid ketika menerangkan riwayat tadi hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya menebarkan salam itu merupakan solusi untuk mencairkan suasana beku, suasana kaku di antara kaum muslim dengan satu prinsip gerakan kata salam kita kaum muslim. Ketemu salam alaikum Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus terus. Barakallahu fikum. Itu sabda-sabda dan secara real kenyataan yang ada kaum muslimin rahimakumullah kalau ada seseorang yang benci dengan orang lain tidak bakal mau mengucapkan salam mengucapkan salam mau ketemu muka saja tidak mau buang muka Hah? Ada gitu ya? Itu real nih Sebab perhatikan dua orang yang saling bermusuhan, saling dengki, saling bongkol. Mungkin tidak mengucapkan salam. Jawabannya tidak. Tapi ketika pertongkolannya hilang, amarahnya hilang, semuanya hilang akan dengan mudah dia menyampaikan Assalamualaikum. Dia pun juga akan dengan mudah, dengan ringan untuk menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi mengantarkan salam bainakum bersapa dengan penghormatan Islam dengan mengucapkan salam akan tersebar rasa cinta di kalangan kaum muslimin gratis tidak bayar nah, kalau yang pertama kan untuk pengorbanan nah, dengan uang dengan pengorbanan yang ini gratis tidak pakai bayar semua orang bisa seluruh lapisan masyarakat mampu mengerjakan ketemu orang jangan diam saja Hah? ketemu orang itu jangan kaku. Kayak robot yang habis baterainya. Para kelas itu. Ketemu orang itu yang sumringah. Dengan muka yang berseri-seri. Itu yang dianjurkan Rasulullah SAW. La tahkiranna minal ma'rufi syai'ah. Walau antalqa akhaka biwajhin qalil. Jangan meremehkan amal baik sekecil apapun. Walaupun engkau berjumpa dengan saudara kamu dengan muka yang berseri-seri. Kasih muka yang berseri-seri, muka yang menyenangkan. Kemudian tegur dia dengan penghormatan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi Dijawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Akan hangat suasana itu. Akan cair suasananya. Akan saling akrab hati-hati kita. Menyatu hati-hati kita. Tidak akan ada rasa membenci, memusuhi, bermusuhan. Sirna, sirna. Apalagi kalau kita meresapi lafaz yang kita ucapkan tadi. Itu merupakan doa yang luar biasa maknanya. Kita mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tiga doa untuk kaum Yang pertama ia doa assalam, keselamatan, kesejahteraan. Yang kedua doa rahmat, supaya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga doa barokah semoga diberkati oleh Allah SWT. Ini luar biasa ini. Saling mendoakan salam, saling mendoakan rahmat, saling mendoakan barokah akan menumbuhkan rasa cinta di kalangan muslim. Dulu para sahabatul kiram radhiyallahu taala anhum ajma'in itu betul-betul memberikan contoh yang luar biasa dalam hal menebarkan salam saya baik-baik sebuah hadis yang disebutkan oleh Abu Dawud dalam sunannya dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah sahihah dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arba. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberitakan dalam sabdanya, "Idza laqiya ahadukum fal yusallim alaih." Apabila salah seorang di antara kalian berjumpa dengan saudaranya, hendaklah mengucapkan salam فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه kalau mereka berdua terhalang oleh sebuah pohon lagi ketemu assalamualaikum jalan bareng-bareng ada pohon terhalang yang ini sebelah kanan ini sebelah kiri atau tembok atau batu kemudian ketemu kembali setelah itu hendaklah mengucapkan salam yang kedua kali bayangkan padahal hanya dipisahkan dengan sebuah pohon ketemu dengan Pak Fulan Assalamualaikum sebenarnya kan ya Waalaikumsalam kelihatan Masya Allah Hah? lebih akhbar lagi dengan siapa tangan Tanyakan kabarnya, gimana kabarnya, bagaimana semua urusannya, lancar semua, keluarga, anak, sehat semua, Masya Allah. Luar biasa. Jalan sama-sama sambil ngobrol, tiba-tiba kok ada batu. Kan? Ya, ini sebelah kanan sebelah kiri nggak kelurus nabrak ini sebelah kanan sebelah sebelah kiri kita nanti melewati itu batu salam lagi assalamualaikum warahmatullah salam warahmatullah Masya saat menghayati, anda antum meresapi, antum gambarkan suasana yang begitu cair, begitu hangat, begitu menyenangkan, begitu saling menghormati, saling mencintai. Tidak ada permusuhan, tidak ada kebencian, tidak ada amarah. Barakallah, resapi. Bisa antum bayangkan kalau kita Allah, kaum muslimin rahimakumullah kalau semua lapisan masyarakat kita ini melakukan tindakan yang serupa luar biasa. Saling menghormati, saling mencintai, suasana yang hangat, cair, wah menyenangkan sudah. Hah? Rasanya itu surga. Harap harap. Hah? Polisi insya Allah santai di kantor. Hah? Sekedar gitu ngawasi dari jauh. Iya, iya. Masyarakat terjoso, masya Allah. Ketemu, waalaikumsalam. Iya, Riuh, rendah dan cara cerita yang luar biasa. Hah? buka catatan kriminalitas kan? kosong. Bagus itu. Eh? Dilihat apa ada tawuran warga tidak pernah. Yang ada kok malah rame itu gotong royong itu rame-rame bangun bangun uh, eh, mau bikin selokan bersih-bersih Eh, desa dan segala macamnya. Uh, itu namanya dampak positif yang luar biasa dari satu amalan dari Islam yang namanya Islam menebarkan salam. Saya ingatkan saya lagi, lagi menebarkan salam itu kepada semua lapisan masyarakat yang kita kenal atau yang tidak kita kenal. Tolong cepat. Sebagai pihak, mohon maaf ini ya, salamnya itu kalau dengan yang dikenal. Tidak kenal, rut, rut, rut. kayak ada orang lewat. Kalau keluar yang dikenal. luar biasa, sambutannya. Dari jauh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gini, gini. Jangan lagi. Itu tidak kenal. Oh, oh, sambil lihat sampai gini. Pak, eh, sama-sama saling nengok-nengok gini. Tidak ada tegur siapa orang salah. Itu bukan bimbingan Islam. Ketika Rasulullah SAW ditanya, Ya Rasulullah, ayyul islami khair. Wahai Rasulullah, Islam apa yang paling baik? Amal Islam apa yang terbaik? Rasul mengatakan, Kutu'imu ta'am. Engkau memberi makan kepada orang lain. Pada fakir miskin, pada yang memerlukan yang kelaparan, pada tamu-tamu, segala macamnya. Kamu kasih makan dulu. Dan kata Rasul, wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif dan engkau sampaikan salam. Ucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan yang tidak kamu. Dalam dijamkan baik Yang kamu kenal dan yang tidak kamu. Insya Allah yang tadinya tidak kenal akan jadi kenal dengan tebar salam. Barakallahu Terutama yang saya nasihatkan kepada teman-teman Ikhwan-Ikhwan yang ada di tempat ini Barakallahu fikum yang menamakan dirinya sebagai ahlu jiwa jannah, jamaah yang berupaya untuk mengamalkan sunnahnya Rasul alaihi salatu wassalam kalian lebih dituntut untuk mewujudkan ini semua di tengah-tengah masyarakat. Ya, jangan sampai kemudian masyarakat itu menjadi serba curiga dengan kalian semuanya. Mohon maaf ini kalau saya bilang terang-terangan. Mereka sudah tengok-tengok ini dengan penampilan bahirnya dengan jenengan ini. Dari jauh. Ini kayaknya harus resmi terus ini. Eh, bahan terus, sarungan kemisan terus. Ini resmi terus ini kayaknya. Bukan ada satenya ini pakai. Eh, Masya Allah ini. Pakai pecinya putih terus ini. Kayaknya Pak Haji semua ini. Padahal saya yakin juga belum ada yang haji. Artinya secara penampilan mungkin masyarakat akan sedikit canggung. Jangan sampai semakin canggung, semakin jauh dengan sebab tindakan kita yang kurang terpuji atau tindakan yang kurang tepat, tidak ada salam, tidak ada tegur sapa, tidak ada upaya mendekat dengan masyarakat, tidak ada upaya membantu mereka dan segala macam. Jadilah sebagai pelopor di tengah-tengah masyarakat dalam perkara-perkara yang baik, dalam umur salam, dalam uh, tegur sapa dengan mereka semua yang dikenal apakah yang tidak dan jadilah sebagai pelopor di tengah-tengah masyarakat dalam empat poin pertama tadi al muasa bantu masyarakat para fikum layani mereka hormati mereka sayangi mereka cintai mereka dengan segenap yang kita mampu Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan masyarakat semua masyarakat yang baik, masyarakat yang saling mencintai, saling menghormati, saling satu memasuki saling gotong royong dengan prinsip ukhuwah Islamiyah yang diajarkan oleh Islam oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kita mendekati zuhur untuk sementara kita dulu dan insyaallah taala uh, akan diteruskan tak dahur nanti bagi yang masih kesempatan disilakan dipersilakan untuk mengikuti yang berikutnya ya, lengkap dengan tanya jawabnya insyaallah taala.